Hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba. Yang Allah simpulkan dalam ayatnya وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian atas birun. Apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka seorang muslim yang satu merupakan ujian terhadap muslim yang lainnya. Apakah mau bersabar? Seorang muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar menahan diri, mengekang hawa nafsunya, untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga. Atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat. Hal-hal lain itu bisa ber, berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang muslim sebagaimana seorang muslim ujian bagi seorang kafir. Masing-masingnya ada aturan. Interaksi. Sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar menyikapi aturan-aturan misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim, ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya. Nggak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum khawarij dalam menyikapi kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba untuk perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya. Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar. Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia nggak bersabar? mengikuti emosinya. Karena terlanjur emosi, ya, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya karena malu apa kata orang dengan kata lain dia tidak bersabar dia lebih mengikuti hawa nafsu kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afatakunu anta alaihi wakila. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad. Orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya. Apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu. Kamu Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya, orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya tahu hukum, tahu dalil, tahu yang benar itu adalah begini atau begitu. Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin." wa ja'ala 'ala basarihi Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya maka Allah sesatkan dia di atas ilmu disesatkan oleh oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya tahu dalilnya tahu hukumnya tahu fatwanya. Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat? Membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran wa sunnah? Ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar? Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan wa'ashiruhunna fil bil ma'ruf dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah. Istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi, berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan. Terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi, atau benci akhirnya dia menabrak aturan syariat dengan kata lain mengikuti hawa nafsu begitu juga istri karena cemburunya karena merasa malu apa kata orang kalau suaminya berpoligami bertaadud dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai. Gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang. Bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin balabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Hawa nafsu diuji oleh Allah kamu sebagai istri. membenci syariat gara-gara hawa nafsu atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian karena satu dan lain hal dia marah sang istri cemberut mukanya di hadapan suami tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya hajat sebagai suami maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa alaiha. 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak. Kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya. Para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami Gak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu yang Rasulullah katakan innahu jannatuki wa naruki sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau sur surgamu atau nerakamu para istri sebagaimana diwajibkan kepada para suami kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya fankihu مَا tabalakum minan nisa'i masna wa untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini. Tidak asal-asalan. Tidak karena terprovokasi. Tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri hendaknya menghormati syariat Allah, menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Taklim yang di sana bisa melakukan talabul ilmi atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu permudah bantu beri semangat beri contoh dan teladan dan semangat talabul ilmi dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri wajib atas suami sebagai kawamun sebagai pemimpin pembina rumah tangga untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu kawamuna 'ala nisa Kaum pria itu adalah pemimpin, pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu, majlis-majlis yang hanya berisi riba, berisi namimah, berisi dusta, berisi asobiyah. Wajib kepada para atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu. Kalau diketahui wanita-wanita yang baik, izinkan. Kalau ternyata sebaliknya, wanita-wanita, istri-istri orang yang malas dalam tolabul ilmi, yang hanya senangnya itu berhias-hias, bersolek-solek di hadapan kawan-kawannya. Yang majlisnya hanya berisi gunjingan-gunjingan. Wajib kepada anda sebagai suami mencegah istri anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik dan menjaga kehormatannya serta mentaati suaminya yakni dalam perkara yang ma'ruf maka akan dikatakan nanti di hari kiamat silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, ibadah diajak untuk beribadah, malas talabul ilmi diajak untuk bertalabul ilmi. Bersikap adillah wahai para istri. Berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya ana memohon maaf ada beberapa pertanyaan namun Ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. barak nabi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.